Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang penuh rahmat. Amin. Kita berada di suatu malam di malam-malam bulan Rabiul Awal. Di awal daripada bulan Rabiul Awal yang mulia, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana waktu maulid Sayyidil Kaunain min asy-syuhuri syahr Rabiul Awal wa min al-ayyami يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين sesungguhnya waktu kelahiran manusia yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada bulan Rabiul Awal pada hari Senin dan banyak banyak dari para ulama yang menyatakan bahwasanya itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. dan juga beliau lahir di kota Mekah dan wafat di kota Madinah dalam usia 63 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang agung, yang penuh rahmat, yang penuh kemuliaan, yang penuh dengan akhlakul karimah, sehingga setiap orang yang duduk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka langsung jatuh cinta kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita antara kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun? Sekarang kita berada pada bulan Rabiul Awal 1434 dari bulan Hijrah dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun lebih daripada 1400 tahun tersebut sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita tak jumpa dengan Nabi Muhammad. Ayah kita pun tak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datuk kita pun tak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kita berkumpul di sini kenapa? Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Karena apa? Karena cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita belum jumpa dengan Rasulullah, belum pernah lihat seperti apa wajah Rasulullah, belum pernah dengar seperti apa suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah menyentuh dan menyalami tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita telah cinta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan cinta kita ini cinta yang hakikat. Yang sebenar-benarnya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang pernah duduk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mereka jatuh cinta kepada Nabi. Duduk bersama Nabi dalam iman langsung jatuh cinta kepada Rasulullah. Kecuali orang-orang yang sial namun orang-orang yang ini mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika melihat akhlak Rasulullah duduk bersama mereka, berbicara kepada mereka, menatap dan melihat wajah mereka, setiap orang yang pernah duduk bersama Nabi merasa dirinya paling istimewa oleh Nabi Muhammad paling diistimewakan, paling diperhatikan, sehingga setiap jali sendiri orang yang duduk bersama Nabi merasa dirinya paling dikasihi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sikap dan akhlak serta perangai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan lagi manusia yang demikian cinta dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pohon, bebatuan, pokok pohon cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan banyak dari para ulama-ulama hadis yang meriwayatkan itu hadis al-jidh apa namanya pokok pohon dulu masjidnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbuat dari batang-batang pohon ada batang-batang pohon permata dibuat itu masjid tiang-tiangnya apabila Nabi akan bersyarah akan berkhutbah, maka Nabi berdiri ke suatu batang pohon, pokok pohon, dan berdiri di situ memberikan khutbah kepada para sahabat. Tatkala sahabat menyaksikan hal tersebut, ada satu orang yang pandai membuat alat-alat dari kayu. Dia buatkan mimbar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan letaknya mimbar tak jauh dari pokok pohon yang biasa Rasulullah berkhutbah. Agak sedikit ke sebelah sana. Maka Rasul pun tatkala dibuatkan mimbar, berkhutbah di atas mimbar itu. Ditinggalkan itu pokok pohon. Anak hanya berjarak beberapa meter, pindah ke atas mimbar. Tatkala kali pertama Rasulullah berada di atas mimbar, mulai memberikan khutbah, pengajaran dan syarahan beliau, maka tiba-tiba terdengar suara seperti suara tangisan, suara jeda. Dari mana suara tersebut? Ternyata sumbernya dari pokok pohon. Maka Rasulullah yang sedang berkhutbah, sedang berbicara, itu sahabat meriwayatkan cerita itu sangat keras sekali sampai-sampai beberapa tembok yang ada di masjid, dinding yang ada di masjid pecah akibat kuatnya cerita dari pokok pokokan itu. Maka Rasul pun segala turun dari dari mimbarnya menghampiri pohon tersebut dan Rasulullah menenangkan menyentuhnya hingga suara tangisannya perlahan-perlahan dan hilang. Kemudian Rasul saw menyatakan, sesungguhnya seandainya aku tidak lakukan hal ini, dia akan terus menangis sampai hari kiamat. Kata Rasulullah. Dan kemudian dalam riwayat yang lain Rasul berkata kepada pokok-pohon tersebut, apabila engkau mau pohon yang sudah dipotong dijadikan tiang itu sudah dipotong, sudah mati, sudah kering. Rasul berkata apabila engkau mau tancapkan engkau di tempat di mana engkau tadinya diambil dari sana. Aku kembalikan engkau ke kebun tersebut dan engkau akan tumbuh dan berbuah secara sempurna. Atau bila engkau mau, aku akan tanam engkau di tempat yang lebih baik di surganya Allah Taala dan berbuah buah dimakan oleh para wali-walinya Allah di dalam surga. Maka pohon tersebut saya langsung berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, tanamkan aku di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan bahwasanya pokok pohon itu pun ditanam di dalam masjidnya Rasulullah ditanam di dalam masjid dan mimbarnya Rasulullah diletakkan di atas pokok pohon yang ditanam di situ di makam daripada pokok pohon tersebut Al-Imam Hasan al-Basri itu diriwayatkan ketika beliau tiap kali membawakan hadis ini beliau berkata lihatlah wahai saudara-saudara sekalian pokok pohon rindu menangis tak kuat menahan menahan rindunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpindah hanya beberapa meter saja dari dia maka bagaimana halnya kita tidak menangis karena rindu dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demikian yang dikatakan oleh Imam Hasan Al Basri radhiyallahu anhu wa Mujizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai-sampai pohon pun tak sanggup berpisah kepada Rasulullah. Cinta dan berbicara kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kejadian dengan pohon ini banyak kali terjadi ada satu orang sahabat ada meriwayatkan bahwasanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, kemudian juga ada seorang Arabi dari pegunungan yang tinggal di kampung, dia datang ke situ. Kemudian Rasulullah berkata, kemana engkau akan pergi? Dan kau akan pulang berjumpa dengan keluarga. Dan maukah engkau aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari keluarga? Apa itu? engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad Rasulullah. Maka orang tersebut berkata, apakah ada yang lain yang memberikan kesaksian akan hal ini kepada engkau? Saat itu Rasulullah sendirian. Maka Rasul berkata, nah ada. Pohon ini akan bersaksi kepada Wahai pohon datang ke sini. Maka itu pohon besar diriwayatkan langsung dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, menarik akarnya keluar hingga sebagian terputus. Keluar, berjalan, menyeret akarnya di belakang. Datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kala datang pohon tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pohon tersebut, pohon yang besar. Tahu engkau siapa aku? Maukah engkau bersaksi kepada aku? dan aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi dia dan Tuhan selain Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu orang Arabi tersebut melihat hal tersebut, dia terkejut. Dia melihat itu pohon kembali lagi ke tempatnya seperti semula dan terlihat garis daripada keluarnya pohon tersebut dan berjalan menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kejadian yang lain, Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ketika pulang dari suatu jihad peperangan dalam keadaan letih, Rasul berada di atas kendaraannya dia dalam keadaan setengah tertidur mengantuk. Berjalan unta tersebut atau keledai tersebut berjalan. Maka di jalan di depan hadapan mereka itu ada sebuah pohon yang besar pohon yang besar. Rasulullah sudah mendekat hampir menabrak pohon tersebut. Rasulullah tertidur. Itu sahabat yang jauh di belakang ingin mengejar, ingin memberitahu tak berani membangunkan Rasulullah saw. Ketika Rasul sudah mendekat, tiba-tiba pohon itu yang akan ditabrak oleh Nabi Muhammad pohon besar, tiba-tiba itu pohon terbelah menjadi dua, terbelah menjadi dua, terbuka dan Rasulullah berjalan di tengah-tengahnya. Kemudian setelah terbelah menjadi dua, tetap seperti itu ulama ahli hadis mengatakan itu pohon yang tadinya satu berubah menjadi dua dilalui tengah-tengahnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga itu pohon tetap masih ada di zaman para ahli hadis dan itu pohon tetap dijadikan kesaksian atas mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia tetapi bukan sembarang manusia manusia yang penuh dengan keistimewaan yang mana keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala mengatakan inna fawalullahi alaika azimah anugerah Allah ta'ala terhadap engkau wahai Nabi Muhammad sangatlah agung sangatlah hebat sangatlah besar sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sahabat mengatakan, Sayyidina Khadifah Ibn Yaman dan juga sahabat-sahabat lain mengatakan, apabila Rasulullah mendoakan seseorang, maka doanya Rasulullah sampai nampak keberkahannya pada orang tersebut, pada anak-anaknya, hingga anak-anak dari orang tersebut hingga cucunya. Berkah dari doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Sayyidina Anas bin Malik, Humaisah, itu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini pembantumu Anas bin Malik, doakanlah dia. Maka Rasul mendoakan Sayyidina Anas bin Malik akan diberikan keberkahan dalam umurnya, dalam hartanya. Sayyidina Anas ketika menceritakan hadis ini, sungguh saya hidup di negeri saya ini, saya tidak tahu ada orang yang lebih kaya dari saya. Dan Allah Ta'ala memanjangkan umur saya hingga sekarang saya lebih dari 100 tahun. Diberikan keberkahan dalam keturunannya, kata Sayyidina Anas. Saya didoakan keturunan saya dapat berkah. Anak saya banyak sekali, sangat banyak. Waktu Sayyidina Anas meninggal dunia itu lebih dari 100 orang anak beliau. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ini anak-anak yang ada sekarang lebih dari 100 orang yang ada sekarang. Tahu berapa yang wafat, yang meninggal, yang saya ukur anak, yang saya ukur dengan tangan saya sendiri itu sekitar 100 orang. Saya Anas bilang yang saya bilang ini adalah anak ya, bukan cucu. Anak bukan karena bayi yang keguguran, tapi anak. Kata saya Anas bin Malik itu lebih dari 100 orang yang dikuburkan, yang ditinggalkan lebih dari 100 orang. Sehingga terkadang keberkahan tersebut ketika kebun di negeri tersebut semuanya dilanda musim kemarau panjang tak turun hujan maka Sayyidina Anas datang ke kebunnya, dia gelar senjata, dia sembahyang di situ. Dia sholat dua rakaat doa, langsung turun hujan saat itu juga. Sayyidina Anas bilang kepada pembantunya, coba lihat ini hujan sampai kemana awan ini. Maka dilihat itu hujan di dikejar, itu hujan hanya menyirami kebun Anas bin Malik. Sampai batas kebun, di luar batas kebun tak turun hujan. Berkah dari doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu maghazi, Rasulullah bersama Rasulullah. Orang dilanda kehausan, tidak ada minum sama sekali, susah. Dalam perjalanan panjang, ratusan bahkan ribuan dari para sahabat. Maka datang Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita kesusahan, tidak ada air. Maka Rasul pun langsung angkat tangannya ke langit. Doa kepada Allah Ta'ala baru diangkat itu tangan ke langit. Tidak diturunkan tangan tersebut, melainkan awan telah terkumpul dan turun hujan saat itu juga. Dan hujan itu turun di perkemahan para sahabat, sehingga semua sahabat masing-masing mengumpulkan tempat air mereka diisi penuh sampai sudah penuh berhenti itu hujan Dilihat itu hujan hanya sampai ke mana? Hanya di dalam perkemahan saja. Di luar perkemahan tidak ada hujan yang turun. Berkahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita berada di dalam masjid masjid apa namanya Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad bin Jabal juga memiliki kisah dengan Rasulullah. Beliau bilang dalam satu peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan panjang kami lalui. Maka di dalam perjalanan tersebut habis bekal kami habis air yang kami miliki tidak ada satu tetes pun air yang kami punya kemudian datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan daripada apa yang terjadi tak lama ada sedikit mata air nampak di kejauhan kami hampiri ternyata mata air tersebut kecil sekali keluarnya apabila nunggu lama mungkin tidak sampai satu gelas yang keluar dari mata air tersebut. Maka Rasul menghampirinya dan pelan-pelan dibukakan daripada mata air tersebut keluarnya kecil seperti apa namanya sangat kecil sekali seperti tali yang keluar dikumpulkan sedikit dari mata air tersebut dan dibacakan Masya Allah dibacakan oleh Rasul tak lama langsung menyembur mata air itu dengan demikian kerasnya menjadi bagaikan sungai terus Rasulullah bilang kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal ya Mu'ad tala bikal umur apabila engkau panjang umur engkau akan kembali melalui tempat ini tempat yang tadinya Kosong pada pasar engkau akan temukan tempat ini bagaikan kebun yang hijau super dari mata air ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya mengatakan fakah dan apa kadari tepat demikian apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika aku lari setelah wafatnya Rasul itu sudah menjadi Super hijau sangat luas dari berkah doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, hati kita ini gersang, kering hati kita. Kita kumpul di sini, kita ingin syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin berkahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin hujan rahmat dari Allah Taala turun masuk ke dalam hati kita sebagaimana itu keberkahan disaksikan oleh Sayyidina Muhammad disaksikan oleh Sayyidina Anas disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar disaksikan oleh sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun juga tadi sejak sore itu turun hujan nampak di luar Masya Allah harapan kita hujan rahmat Insya Allah turun di dalam hati kita sehingga hati ini menjadi subur subur dengan apa? apabila tanah yang kering Turun air maka menjadi hidup tumbuh pepohonan bunga-bunga. Namun hati apabila telah subur akan tumbuh hikmah, akan tumbuh takwa, akan tumbuh istiqamah, akan tumbuh sifat sabar, akan tumbuh sifat warak, akan tumbuh sifat syukur, akan tumbuh sifat tawakal, akan tumbuh sifat mahabbah, akan tumbuh sifat ridha, mencapai daripada jenjang-jenjang keyakinan peringkat-peringkat keyakinan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah taala suburkan hati kita amin dengan sifat-sifat yang mulia tersebut dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi sallam yang kita hadiri pada malam hari ini maulidnya beliau tadi kita dengarkan setelah mahalul diam, diam yang pertama tadi kita telah mendengarkan bagaimana pembacaan qasidah dari Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masyi kama majma'il maulid yujallil qulub. Tidak ada perkumpulan, tidak ada suatu usaha yang lebih ampuh daripada perayaan maulid dalam rangka menyingkirkan kesulitan dan problem umat. Usaha yang paling ampuh, yang paling kuat untuk menolak bala, menolak musibah, itu adalah dengan keayaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. waqt taubatak yal 'asi idza batatu. Ini waktunya taubatmu wahai yang tukang maksiat. Wahai orang yang selalu berbuat maksiat ini waktunya taubat apabila engkau ingin bertaubat kepada Allah taala. waqt taubatak ya syarik idza batatu. Ini waktunya engkau kembali kepada Allah apabila engkau memang ingin kembali. Kalau kita tidak bertaubat kepada Allah di majelis yang semacam ini, di mana kita akan bertaubat? Kalau kita tidak akan kembali kepada Allah Ta'ala di majelis yang semacam ini, kapan kita akan kembali? Ini dia saatnya. Za majma' wallah min khiyaril huzur. Perkumpulan semacam ini demi Allah adalah sebaik-baiknya perkumpulan, sebaik-baiknya kelompok. Ciri daripada ahlu sunnah wal jamaah yang mana Islam masuk ke tanah Melayu ini Semuanya itu atas dasar fondasi ahlu sunnah wal jamaah sejak zaman dahulu. Dan Melayu ini atas dasar ahlu sunnah wal jamaah. Datang ke Malaysia, ke Indonesia, terus masuk ke tanah Melayu agama Islam dari sejak pertama masuk dengan dasar ahli sunnah wal jamaah bahkan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan ciri yang utama ciri khas Ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka gemar melaksanakan majelis yang semacam ini pun sholawat kepada Nabi Muhammad membaca maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ciri utama ahli sunnah wal jamaah ciri ahli sunnah wal jamaah suka dengan kitab-kitab Imam Ghazali suka dengan kitab-kitabnya Imam Abdullah bin Abdul Khattab ini ciri ahli sunnah wal jamaah berzikir membaca wirid membaca hati ciri ahli sunnah wal jamaah berkumpul dalam majelis bersalah semacam ini ini adalah ciri ahli sunnah wal jamaah nggak ada agama yang mengajarkan dengki mengajarkan benci apalagi mengajarkan untuk mengkafirkan atau mensyirikkan satu sama lain itu ajaran dari mana dulu para ulama-ulama datang ke tanah Melayu datang ke sini orang masih belum mengenal Islam semua orang masih musyrik masih kafir mereka datang mereka Islamkan Lantas ketika datang orang-orang yang salah berguru datang kemari ke tanah Melayu yang sudah Islam malah dikafirkan, disyirikkan, waliyadzubillah min dzalik. Padahal mengkafirkan dan mensyirikan itu bukan perbuatan Nabi Muhammad. Bukan jalannya Nabi Muhammad. Jalannya Nabi tidak mengkafirkan orang lain. Jalannya Nabi tidak mengeluarkan orang dari Islam. Jalannya Nabi tidak mensyirikkan orang lain. Tahu jalannya Nabi mengajak orang kepada Allah yang kafir diislamkan, yang syirik ditauhidkan. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan kepada Nabi Muhammad ini jalanku. Apa jalannya Nabi Muhammad? Apa ada pernah satu kali Nabi mencaci orang lain? Apa pernah ada satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kata-kata yang tidak baik? Tidak. Beliau selalu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Bahkan ketika menegur seseorang, beliau menegur dengan akhlak, dengan penuh kelembutan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqulul haqqa walau kana murra wala yudmiru li muslimin ghisyan wala durra. Beliau berkata yang benar walaupun itu pahit bagi yang mendengarnya dan beliau tidak pernah menyembunyikan bagi setiap muslim tidak ada dengki, tidak ada benci kepada sesama muslim sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang penuh akhlak, yang penuh luhur, keluhuran yang luar biasa. Sampai-sampai yang meminta pertolongan kepada Rasulullah akhlaknya Nabi Muhammad Alaihi SAW beliau tidak pernah menolak permintaan orang lain itu disebutkan Rasul tidak pernah menolak permintaan orang. Apabila ada orang meminta, diberikan oleh Rasulullah. Tidak pernah ditolak oleh Rasulullah. Ada di Madinah satu orang wanita yang tak kenal malu tadinya. Dia kurang malunya, tidak memiliki rasa malu. Nabi sedang memakan, mungkin buah kurma atau apa yang dimakan oleh Rasulullah baru masuk ke mulut wanita itu datang Nabi Rasulullah saya minta apa yang ada di dalam mulutmu sampai seperti itu wanita tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sebagian sahabat merasa kesal tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut Rasul baru memasukkan makanan ya Rasulullah yang kau masukkan ke dalam mulutmu itu aku minta maka Rasul keluarkan baru masuk dikeluarkan diberikan kepada wanita tersebut langsung dimakan oleh wanita itu dan tidaklah makanan itu sampai ke perut wanita itu melainkan Allah Ta'ala telah penuhi wanita tersebut dengan sifat malu hingga akhir hayatnya di Madinah tidak ada wanita tidak ada orang yang lebih pemalu melebihi wanita tersebut berkahnya siapa? berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini akhlaknya Nabi ada satu sahabat lagi datang mu'allaf baru masuk Islam ya Rasulullah saya minta izin di majelis macam begini dia minta izin semua Islam saya jalankan, juga saya satu minta izin. Izin apa? Saya mau bersina. Izinkan saya untuk bersina. Itu sahabat mendengar hal semacam itu mereka marah ini orang tidak sanggup kurang ajar. Tapi dia jujur berkata demikian kepada Rasulullah. Rasul melihatnya tidak marah, dipanggil sini mendekat. Naik ke sini dekatlah, lebih dekat lagi hingga dia dekat di hadapan Rasulullah. Rasul bertanya, kepada orang tersebut engkau ingin berzina dengan wanita lain apakah engkau rela engkau punya ibu punya engkau rela ada orang lain berzina dengan ibumu bilang tidak saya tidak rela engkau punya istri punya engkau rela ada laki-laki lain berzina dengan istrimu tidak saya tidak rela ada lagi engkau punya anak perempuan punya ada orang berzina dengan anak perempuan engkau rela tidak saya tidak rela disebut keluarga perempuan yang satu persatu ditanya kau rela ada orang berzina di tidak saya tidak terima maka Rasulullah SAW berkata engkau tak kalah berzina engkau berzina dengan perempuan yang mungkin dia itu ibunya seseorang atau istrinya seseorang atau anaknya seseorang atau saudaranya seseorang sebagaimana engkau tidak suka ada orang yang berzina dengan kaum wanitamu begitu juga orang lain tidak suka dan tidak dapat menerima hal tersebut maka ya, itu orang tak kalah ada berikan pemahaman semacam itu dia boleh terima. Dan betul ya Rasulullah, sungguh mulai sekarang saya tidak akan berbuat zina lagi. Diberikan penjelasan yang masuk akal. Rasulullah tersenyum, sini mendekat tadi. Itu orang mendekat. Maka Rasul meletakkan tangan beliau yang suci di dada orang tersebut. Bagian hatinya. Dan ketika Rasul meletakkan dan entah apa yang dibaca oleh Rasulullah, itu sahabat itu yang tadi minta izin untuk berzina dia berkata demi Allah tidaklah tangan Rasulullah terangkat dari dadaku melainkan tidak ada kemaksiatan di muka bumi yang lebih aku benci melebihi perzinahan tazkiyah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhlak Nabi Muhammad mengobati problem yang ada di dalam umat ini Nah kami ya, saudara-saudara sekalian kalau ada orang semacam ini di zaman kita apa yang dilakukan? Oh, oh ini kurang ajar, pukuli. Ini kurang ajar, ayo kita hantam dia, kita pukul dia. Mana akhlak yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita sekalian? Nah, Syekh Mutawalli Syahrawi itu dia ada satu diskusi dia mengatakan dia berkata saya pernah berdialog dengan seseorang yang sangat ekstrim yang kerjaannya adalah melakukan peledakan di tempat-tempat maksiat menghancurkan tempat maksiat melakukan peledakan membunuh orang-orang kafir dia lakukan hal tersebut maka saya bertanya engkau kalah melakukan pembunuhan tersebut melakukan kejahatan peledakan tersebut itu orang-orang semuanya mati dalam kemaksiatan dalam kekafiran mereka Tak kalah mereka mati mereka mati tersebut masuk surga Orang yang engkau bunuh dalam kalau melakukan kemaksiatan atau dalam keadaan kafir tersebut, mereka masuk surga atau neraka? Dijawab tentu saja mereka masuk neraka. Kemudian Syekh Mutawali Syarawi bertanya, nah syaitan ingin manusia masuk surga atau neraka? Jawab ya syaitan menginginkan semua manusia masuk ke dalam neraka. Kalau begitu engkau dan syaitan kerjaan sama ingin orang masuk neraka. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah 23 tahun dimaki orang, dicaci orang, dimusuhi orang, diletakkan duri, dicekik dari belakang, dilempari batu, terluka kening beliau, pecah daripada gigi beliau, darah mengalir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabar dan beliau mengatakan Allah mahdi gaumi fa'inah mulai ya'lamun ya Allah beri hidayah kepada mereka mereka tak tahu. Lihat rahmat dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemana kita dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kita di sini cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayo kita tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah dalam perbuatan kita, dalam akhlak kita, dalam sikap kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata baik. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, selalulah kita berkata yang baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbuat melainkan hal yang baik. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, jangan kita berbuat kecuali hal yang baik. Itu dikatakan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah tidak berucap, tidak berbuat kecuali hanya yang baik saja. Siti Aisyah ditanya, ceritakan kepada kami hal yang paling istimewa dari Rasulullah. Dan semua hal yang aku alami bersama Rasulullah, semuanya spesial. Semuanya istimewa. Jadi mau yang mana terlalu banyak, semuanya istimewa bersama Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saudara-saudara sekalian, tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah dalam hal-hal yang simpel. Apa? Tunjukkan pengaruh cinta kita di dalam cara kita minum. Minum duduk dengan tangan kanan, baca basmalah dan baca hamdalah, baca bismillah di awal, baca alhamdulillah setelahnya. Makan dengan tangan kanan kita, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Awali segala sesuatu dengan Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal-hal yang simpel semacam itu, tunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad bahwa oh, itu terlalu mudah. Kalau kita tak mampu mengikuti Nabi Muhammad dalam hal yang mudah, apalagi dalam hal yang sulit, apa boleh kita mengikuti Nabi Muhammad di dalam, di dalam membuat pohon terbelah? Boleh kita mengikuti Nabi Muhammad? Apa kita mampu mengikuti Nabi Muhammad membuat bulan terbelah menjadi dua seperti mujizatnya Nabi? Memancar air dari sela-sela jari Rasulullah. Boleh dapat kita lakukan itu? Tidak mampu kita. Tapi kita dapat mencontoh mengikuti Nabi Muhammad dalam sholatnya, dalam kesehariannya. Ini cara pakai baju, pakai bajunya Rasulullah. Ini cara makan makannya Rasulullah. Ini cara minum minumnya Rasulullah. Ini cara bicaranya ya Rasulullah. Sampai sahabat bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berjalan, fakaan nama yang hafal min khotab. Seolah-olah seperti orang jalan itu di, di tempat yang menurun berjalan. Apabila dipanggil dari belakang, Rasulullah tidak menengok, tidak menoleh ke belakang, beliau berhenti. Apabila beliau menoleh, menoleh bukan dengan kepalanya, dengan seluruh tubuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Apabila berjumpa dengan orang lain di jalanan, Rasulullah yang lebih dahulu bermula memberi salam kepada orang tersebut. Rasul yang menyalami orang tersebut terlebih dahulu. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika berjumpa dengan anak kecil, Rasulullah yang terlebih dahulu memberi salam kepada anak kecil tersebut. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Tidak menyombongkan diri kepada siapapun tapi penuh akhlak, penuh sopan santun, penuh kecintaan. Bahkan rahmat beliau terhadap orang-orang yang berbeda, tadi yang bukan maksiat dengan rahmat Rasulullah menjadi dekat. Seorang Yahudi bekerja di rumahnya Rasulullah, membantu pekerjaan rumah Rasulullah. Maka budak kecil Yahudi tersebut sakit keras. Maka Rasul pun datang ke rumahnya menjenguk Yahudi tersebut. Rasulullah datang menengok orang sakit. Orang Yahudi datang ke Mekahnya, melihat tiada ada harapan di dalam dan keadaan sakaratul maut akan meninggal dunia. Maka Rasulullah berkata kepada budak Yahudi tersebut, "Ya gulam, wahai anak, ucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Ucap kalimat ini aku menjadi saksimu besok di hari kiamat. Itu anak ingin mengucapkan kalimat tersebut, tapi dia takut kepada ayahnya. Dia pun melihat kepada ayahnya meminta persetujuan. Ayahnya pun mengangguk dan berkata, ya, Abul ghasib, turuti Abul ghasib Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam." Maka wajah tersebut pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan wafat dalam keadaan seperti itu. Ketika Rasulullah keluar dari rumah orang Yahudi ini, tersenyum bahagia. Senang sekali Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan sebuah nyawa, memberikan hidayah kepada seorang seorang Yahudi dengan perkataan masuk ke dalam surga. Ini kasih sayang Nabi Muhammad. Satu lagi ada satu jenazah dipotong di hadapan Rasulullah. Rasulullah berdiri. Sahabat berkata, ya Rasulullah ini jenazahnya orang Yahudi, ada apa kau berdiri? Rasul menangis. Ya Rasulullah ini orang non Muslim Yahudi, kenapa kau tangisi? Rasul berkata, nafsun tafallatat min yadihi jahannam. Saya menangis, sedih sedih karena ini adalah sebuah jiwa yang lepas dari pegangan saya terseret ke dalam api neraka jahanam. Kalau saya boleh selamatkan, saya ingin selamatkan dia. Itulah rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap yang non Muslim. Bagaimana kira-kira rahmat dan kasih sayang dan cintanya Rasulullah kepada kita sekalian? Cukup bukti kecintaan Rasulullah kepada kita, kita dihadirkan di tempat ini. Kita diizinkan bersolawat, kita diinginkan untuk menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah cinta kepada umatnya luar biasa. Sayang lebih penyayang daripada ibu terhadap anaknya. Sayang terhadap kita. Cuma karena belah-belahnya kita, karena lalainya kita, kita seringkali kurang merasa dikarenakan hijab yang tebal dalam hati kita kita kurang merasakan kasih sayang tersebut wa illa Nabi Muhammad lebih menyayang terhadap kita lebih daripada ibu kita sendiri Rasulullah yang mengajarkan kita berakhlak mengajarkan kita untuk menyenangkan orang lain mengajarkan kita untuk menghibur setiap orang yang datang kepada kita mengajarkan kita untuk tersenyum kepada orang lain bagaimana hadiah Rasulullah apabila Allah Taala bukakan hijab kita saat ini melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wallah beliau tersenyum kepada kita. Wallah beliau kiram gembira melihat perkumpulan kita ini dan akan lebih bergembira lagi apabila kita bangkit dari majelis ini dengan membawa niat. Ya saya niat, saya niat untuk seumur hidup saya saya akan berusaha menyenangkan hati Rasulullah. Ya Allah saya niat akan senantiasa melaksanakan sholat sembahyang berjamaah Ya Allah saya niat akan mengutamakan bagaimana harus mendahulukan yang kanan atau yang kiri. Saya akan niat bagaimana memperhatikan bagaimana mendahulukan yang kanan ataupun yang kiri, membaca basmalah, membaca hamdalah. Saya niat untuk menggunakan siwak. Ya Allah saya niat untuk melaksanakan salat duha setiap hari. Ya Allah saya niat untuk melaksanakan salat witir. Ya Allah saya niat tidak akan lagi meninggalkan salat wajib. Ya Allah saya niat akan mengajak kaum wanita saya menutup auratnya dengan betul, dengan benar. Ya Arab saya niat, saya tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul melihat niat yang semacam ini diangkat oleh Allah taala dari hati-hati yang abad, maka Rasulullah akan lebih berbahagia dan lebih bergembira lagi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kita hadir di sini, kita semua adalah tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad berkata, Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Kita di sini di Masjid Muad dalam majelis maulid yang diadakan oleh Majelis dalam Darul Murqabah Habib Ali Zainal Abidin Al Hamid. Mereka di sini penyelenggara, tapi yang punya acara pada hakikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tamunya beliau. Beliau menyuruh orang lain hormati tamu. Mana mungkin Rasulullah tidak menghormati tamunya? Tahu apabila Rasulullah memuliakan tamu, seperti apa? Rasulullah berdiri untuk tamu tersebut. Sekali itu ada Adi bin Hatim belum lagi masuk Islam datang Rasul melihat menggawa Adi bin Hatim dia bilang nah Rasul berdiri menyambutnya diajak ke rumahnya Rasulullah di rumahnya Rasulullah tak ada karpet macam gini tanah di situ ada satu tempat duduk Rasul biasa duduk di atas karpet kecil tersebut maka Rasulullah mempersilahkan Ali bin Hatim engkau duduk di sini dan Rasul duduk di atas tanah belum masuk Islam ini Ali bin Hatim dihormati oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga diraih untuk masuk ke dalam agama Islam Shallallahu Alaihi Wasallam Demikian Rasulullah jika memuliakan tamu. Apabila mengantar tamu, datang keluar mengantar tamu tersebut sampai keluar pintu rumahnya. Dan tidak jarang mengantar tamu tersebut sampai keluar kota Madinah. Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ini sahabat masjid, tatkala dia diperintahkan oleh Rasul untuk pergi ke Yaman, Rasul mengantar Sayyidina Mu'ad keluar dari kota Madinah diantar oleh Rasulullah hanya berduaan saja. Kemudian Sayyidina Mu'ad berada di atas kudanya dia itu turun ketika Rasulullah datang. Terus bilang tetap di gudang, jangan turun. Maka beliau tidak tidak berani membantah dan menolak permintaan Rasulullah. Maka Sayyidina Mu'ad di atas kuda, Rasul di bawah. Dan Rasul berkata, wahai Mu'ad, mungkin sepulangnya engkau dari Yaman, engkau tidak temukan lagi aku di sini. Aku telah wafat dan telah meninggal dunia. Menangis Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Rasulullah anhu Allah diantar terus oleh Nabi Muhammad sampai keluar kota Madinah dan berpisah dengan Rasulullah di tempat tersebut. Sallallahu alaihi wa Karena Karenanya saudara-saudara sekalian, tidak mungkin kita keluar dari tempat ini dalam keadaan tangan kosong, tangan hampa. Insya Allah kita keluar dalam keadaan senang, tidak dikecewakan, tidak ada yang keluar dari sini dalam keadaan kecewa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waradu ala nahril hayat, fakulluhum syaribu, fakam fi rakbi min mutawallihim ibaratnya kita datang ke sebuah telaga kehidupan sebuah telaga yang penuh air yang segar, yang sejuk semuanya minum dari telaga tersebut tapi di antara mereka yang minum ada yang minumnya sedikit ada pula yang minumnya sangat banyak mudah-mudahan kita meminum daripada anugerah tersebut di telaga yang mulia ini dengan minuman yang sangat banyak ya Rabbi ya Rabbi رب فاجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس أطيب بموضعي mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita dan para kekasih kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita pulang dari majelis ini hal yang paling baik yang kita bawa surga dari Allah Ta'ala syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang masing-masing membawa khusnul khatimah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan keadaan kita makin baik, makin takwa, makin istiqamah. Kita doakan Rahim Ali Zainal Abidin dan seluruh para habaib, para ulama, para asatidah yang hadir tempat ini Allah Taala berikan keberkahan, Allah Taala berikan pertolongan, Allah Taala berikan kemudahan dan setiap yang hadir di majlis ini tidak mereka bangun melainkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Taala. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam keluarganya, dalam rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita mengucapkan amin Rasulullah pun allah turun mengucapkan amin kepada kita sekalian. Dan apabila Rasulullah mendoakan umatnya keberkahan dari doanya Rasul sampai kepada anak cucu dan keturunan daripada umat tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita sekalian dan juga seluruh daripada pengurus Majlis Darul Qawa insya Allah mendapatkan keberkahan dan semua yang mewujudkan majlis-majlis yang semacam ini insya Allah makin subur, makin banyak, makin berkah lagi dan makin memberikan manfaat bagi negeri dan bagi sekalian manusia. Amin ya rabbal alamin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك برحمتك يا ارحم الراحمين kita membaca doa yang diajarkan Nabi kepada cucu beliau Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan kita aminkan bersama-sama dan ini doa yang selalu dibaca oleh para ahli bait oleh para keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan selalu kita baca membaca Rasul sallallahu alaihi wasallam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم